Terbiah Sunnah Channel juga pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada pendengar Radio Al-Bayan Cianjur Riyadul Jannah Tasikmalaya Riz di Kebumen Suara Kalbu di Jayapura Irian Jaya Radio Amuba di Pangkal Pinang dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati. Kita sudah selesai membahas bab khauf dan khasyah. Sekarang kita lanjutkan kepada bab az-zikr. Salah satu di antara amalan hati adalah zikr. Apa makna zikr? Az-zikru fil lughah didul isyan. Secara bahasa zikr artinya ingat, lawan dari lupa. Ar-Razi menjelaskan dalam kitab Mukhtarus Sihah. Kata beliau, Al-zikru fil lughah didun nisyan. Secara bahasa zikar artinya lawan dari lupa. Bahasa kitanya ingat. Adapun makna zikrullah adalah huwa kullu ma takallama bihil lisan wa tasawwarahu al-qalb مما يقرب إلى الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أو تعلم علم أو تعليمه أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر ونحو ذلك Adapun makna zikrullah, zikir kepada Allah artinya semua yang diucapkan oleh lisan dan dihayati oleh hati yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla baik berupa tasbih, tahmid, tahlil ataupun takbir atau belajar ilmu atau mengajarkan ilmu atau amar ma'ruf nahi munkar atau yang lainnya Pokoknya apapun yang diucapkan oleh lisan dan dihayati oleh hati Terus hal itu bisa mendekatkan diri kepada Allah itulah yang dimaksud dengan zikir apapun bentuknya Termasuk belajar ilmu dan mengajarkan ilmu Bahkan Imam Sufyan Al-Thawri rahmatullahi alaih menyatakan belajar ilmu dan mengajarkan ilmu adalah seafdol-afdol zikir. Seutama-utama zikir, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa lebih mengingatkan kita kepada Allah dibanding ilmu. Ilmu syar'i, terutama ilmu tauhid. Definisi zikir yang barusan dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab As-Suluk. Zikir diperintahkan oleh Allah dalam banyak ayat. Bahkan tidak hanya bernada perintah. Kadang ayat memuji orang-orang yang berzikir. Kadang ayat menerangkan beberapa reward yang Allah berikan kepada orang yang zikir beberapa keuntungan dan balasan baik dunia ataupun akhirat. Adapun ayat-ayat yang menyuruh adalah pertama Al-Qur'an. Surah Al-Ahzab 41 menyatakan Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini bernada perintah. Dalam surah Al-Baqarah 152 ada nada perintah plus reward. Plus balasan Allah menyatakan fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Makna aku akan ingat kepadamu, aku akan menolongmu. Aku akan membantumu, aku akan melindungimu dan yang sejenisnya. Bahkan umumnya zikir diperintahkan seusai kita melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Apapun bentuk ibadah itu seperti contoh umpamanya Selesai melakukan ibadah haji atau ibadah umrah kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 200 فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا kalau kalian sudah selesai melaksanakan manasik haji kalian, maka berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah seperti kalian ingat kepada ayah-ayah kalian atau lebih lagi daripada itu. Jadi selesai ibadah haji Allah memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita selesai menunaikan salat Jumat, Allah memerintahkan kita untuk berzikir. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Ya dan banyak lagi yang lainnya bahkan ketika kita mau menyembelih sesembelihan berupa binatang ternak apapun bentuk binatang jenis binatangnya kambing sapi ayam atau apapun wajib berzikir dengan menyebut nama Allah dan itu yang menjadi penentu halal atau haramnya sesembelihan yang kita sembelih. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqakum min bahimatil an'am." Surah Al-Hajj ayat ke-34. Setiap umat memiliki mansak atau tata cara ibadah tersendiri. Ibadah satu umat dengan umat lain berbeda. Walaupun tauhidnya sama, tapi, tapi tata cara ibadahnya berbeda. Para, za, para nabi zaman dahulu diperintahkan sholat Nabi Muhammad dan umatnya juga diperintahkan sholat. Tapi apakah sholatnya sama? Tidak sama. Diperintahkan saum. Apakah tata cara saumnya sama? Tidak sama. Masing-masing berbeda. Haji umrohnya juga berbeda. liyadhkuru smallahi alaih ala ma razaqahum min an'am agar mereka menyebut nama Allah terhadap rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa sesembelihan binatang ternak. Allah pun dalam surah Al-Hajj ayat 36 menyatakan fadhkurusmallahi 'alaiha sawaf maka sebutlah nama Allah fadhkurusmallahi 'alaiha sawaf Berzikirlah kamu kepada Allah Sebutlah oleh kamu nama Allah alaiha atas sesembelian itu sawaf ketika kamu mengikatnya dan menyembelihnya. Ketika mengikat dan menyembelihnya diperintahkan untuk menyebut nama Allah. Begitu juga ketika berburu Kadang untuk berburu kita butuh bantuan binatang lain seperti anjing-anjing yang terlatih. Bagaimana hukum memakan binatang yang mati karena digigit oleh anjing yang kita latih untuk berburu? Ya dibolehkan Allah berfirman, "Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkurusmallahi alaihi." Makanlah oleh kamu binatang-binatang buruan yang ditangkap oleh mereka. Mereka yang dimaksud di sini anjing yang sudah dilatih. Binatang yang sudah ditangkap oleh anjing-anjing yang kamu latih, makanlah tapi sebut nama Allah ketika kamu melepas anjing tersebut. Jadi ketika melihat binatang buruan, anjingnya masih diikat, dipegang ikatannya oleh kita, lalu mau kita lepas, bismillah. Lalu ditangkaplah binatang buruan tadi oleh anjing yang kita latih. Silakan makan. Walaupun tidak disembeli, karena mungkin saja si binatang buruan itu mati karena gigitan anjing tadi. Ya. Adapun kalau tidak ada zikir, tidak ada penyebutan nama Allah ketika menyembelih maka tidak boleh untuk dimakan. Allah berfirman, dalam Al-Quran surah Al-An'am Al ayat 121 wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih jangan kalian makan sesembelihan-sesembelihan yang tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya Dan ingat zikrullah menyebut nama Allah dengan sebutan bismillah menjadi penentu halal atau haramnya sesembelihan tersebut. Tidak sekedar dalam kondisi normal Dalam kondisi yang sangat super sibuk Genting dengan resiko nyawa yaitu perang Ketika perang kita sibuk, mulut kita, mata kita, seluruh anggota tubuh kita itu disibukkan dengan peperangan yang dihadapi. Peperangan zaman dahulu teh atau pakai pakai senjata tajam, pakai pedang, tombak, panah, perisai, harus loncat ke sana kemari, harus berlari, harus bilang ciat dan seterusnya. Tapi sesibuk itu pun mujahidin di medan perang diperintahkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya oleh Allah dan itu menjadi kunci kemenangan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 45 Ya ayyuhalladzina amanu Iza laqitum fi'atan Fathbutu wadhkurullaha kathira La'allakum tuflihun Hai orang-orang yang beriman, bila kalian bertemu dengan musuh di medan perang, maka tegarlah kalian. Jangan takut, jangan pengecut, jangan lari, mundur ke belakang. Wadhkurullaha katsira dan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah la'allakum tuflihun. Agar kalian ini menang, agar kalian ini jaya. Bayangkan ketika sedang perang pun maka diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Juga setelah beres salat khauf dalam keadaan bagaimanapun. Salat khauf adalah salat karena takut, termasuk salat di medan perang. Baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring itu salatnya. Maka Allah memerintahkan kita untuk berzikir. Sebagaimana An-Nisa 103 menyatakan faida qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kalau kalian selesai menunaikan salat, maksudnya salat khauf, salat di medan perang yang tata caranya khusus. Maka berzikirlah kalian kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Bahkan ya, bahkan seorang nabi yang oleh Allah Azza wa Jalla dibisukan dan dibisukannya Nabi ini sebagai tanda bahwa istrinya yang sudah tua itu hamil. Ada yang tahu Nabi siapa? Ada yang tahu Nabi siapa? Zakaria. Barakallahu fiqh. Gak ada hadiah ya lupa. Nabi Zakaria oleh Allah diberikan berita bahwa istrimu akan hamil. Dia terkejut bagaimana hamil. Istrinya mandul, dia sudah tua. Itulah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Lalu minta apa sih tandanya? Allah menyatakan tandanya Allah tukalliman nas thalathata ayam illa ramza. Tandanya kamu akan bakal bisu. Kamu nggak bisa berbicara kepada orang-orang selama tiga hari kecuali dengan isyarat. Tapi di tengah-tengah bisu seperti itu Allah menyatakan wadzkur rabbaka katsira wasabbih bil ashi wal ibkar. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah setiap pagi dan setiap petang. Surah Ali Imran ayat 41. Dalam keadaan bisu diperintahkan untuk berzikir. Sehingga berkata Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau menyatakan la rukhisa li ahadin fi tarki dzikri la rukhisa li Zakaria. يقول الله عز وجل ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبه بالعشي والإبكار ولرخص للرجل يكون في الحرب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا Kata Imam Al-Qurtubi, seandainya ada orang yang layak diberi rukhsah untuk tidak berzikir. Niscaya yang layak diberikan rukhsah untuk tidak berzikir itu dua orang. Pertama Nabi Zakaria ketika dibisukan oleh Allah Allah berfirman dalam surah Ali Imran 41, "Alla tukalliman nasa thalathata ayyami illa ramza wa rabbaka katsira wasabbih bil ashi wal ibkar." Kamu tidak bisa bicara kepada manusia selama tiga hari kecuali dengan isyarat. Maka berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan bertasbihlah kepada setiap pagi dan petang. Walaupun bisu tetap diperintahkan berzikir. Ini tipe orang pertama yang bila ada orang yang boleh tidak berzikir niscaya Zakaria lebih layak tidak berzikir karena bisu. Ternyata tidak diperbolehkan tidak berzikir alias harus tetap diperintahkan berzikir. Golongan kedua yang lebih layak untuk diberi rukhsah, diberikan dispensasi boleh tidak berzikir niscaya seorang mujahid di jalan Allah. Ketika perang karena sibuk harus konsentrasi, harus banyak berteriak, mengomando kawan, memperingatkan kawan, memberikan apa bentakan kepada lawan dan yang sejenisnya. Sibuk, super sibuk orang yang sedang berperang di jalan Allah. Tapi orang itu pun tetap diperintahkan untuk berzikir. Sebagaimana surah Al-Anfal ayat 45 tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu dengan musuh di medan perang maka tegarlah dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kamu menang. Berkata Imam Ibn Khayyim rahmatullahi alaih, seandainya zikir tidak memiliki pengaruh terhadap kekuatan, baik kekuatan fisik ataupun psikis, maka tak mungkin Allah Azza wa Jalla akan menyuruh berzikir di tengah-tengah perang. Dan disebutkan la'allakum tufliun agar kamu menang dalam perang. Jadi dua jenis manusia satu yang dibisukan, satu lagi sedang perang, tetap diperintahkan berzikir oleh Allah dengan zikir yang banyak, apalagi orang-orang yang tidak demikian, tidak perang, tidak bisu. Seperti kita-kita ini, kita lebih layak untuk tidak memperoleh dispensasi untuk tidak berzikir. Tapi kita lalai. Umumnya kita tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Siapa manusia terbaik? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan untuk berzikir. Zikirnya dengan rendah hati, dengan lirih, tidak mengeraskan suara gitu ya. Dan itu dilakukan setiap pagi dan petang, jangan sampai melalaikan hal ini. Perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa lihat dalam surah Al-A'raf ayat 205 Allah berfirman واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين kata Allah Azza wa Jalla Berzikirlah kamu di dalam dirimu Berzikirlah kamu kepada Allah di dalam dirimu Dengan rendah hati dan khifah Khifah itu lawan dari keras Perlahan dengan suara yang lirih wadunal jahri minal qaul tanpa mengeraskan ucapan ketika berzikir bil ghudwi wal asah baik pagi ataupun petang wala takum minal ghafilin dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Terlebih ketika lupa, ini obat lupa, banyaklah berzikir. Kalau kita lupa sesuatu, barang atau apapun kita cari, carinya jangan pakai mulut. Umumnya orang laki atau perempuan mencari barang itu mulutnya nggak diam ngomel ya kadang-kadang kata orang Sunda mah murang maring ke orang lain murang maring tuh nggak ada terjemahannya dia kesel karena barang yang dia cari hilang tidak ketemu dia ngomel-ngomel ke istrinya ngomel ke anaknya atau kalau dia istri ngomel ke suaminya, ngomel juga ke anak-anaknya, ke pembantunya. Ketemu tidak orang-orang yang diomilinya sakit hati padahal yang salah dia. Dia sembarangan menyimpan barang. Pas dia butuhkan sibuk semua orang dikerahkan sambil dimarahi. Yang salah dia, yang marah dia, korban kemarahannya orang lain. Carilah barang itu dengan zikir. Allah menyatakan wadhkur rabbaka idza nasita. Ini perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Kahfi ayat 24 wadhkur rabbaka idza nasit maka berzikirlah engkau kepada Rabbu ketika kamu lupa. Minta kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla. Tahu doa minta agar urusan kita dimudahkan? Bahasa doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Berikan uh, doa apa namanya ucapkan doa tadi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali perkara yang engkau bikin mudah. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Dan engkau akan menjadikan kesedihan kalau engkau menghendaki menjadi sebuah kemudahan. Baca doa itu dengan penghayatan Allah akan bantu. Jadi ketika kita lupa berzikir bukan ngomel. Itu perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-8 Allah menyatakan wadhkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabatila. Berzikirlah kamu dengan menyebut nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya. Juga dalam surah Al-Insan ayat 25 Allah menyatakan wadhkur rabbika bukrata wa asila dan berzikirlah kamu dengan menyebut nama Rabbmu setiap pagi dan petang. Itu semua perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi zikir-zikir yang lainnya yang berupa perintah Allah dalam ayat kepada manusia. Dan zikir yang dimaksud dengan seluruh ayat tadi maknanya zikir yang mutlak. Mutlak itu yang tidak ditetapkan segala-galanya, waktunya, lafaz dikirnya, jumlahnya silakan lakukan secara bebas. Itu ayat-ayat yang memerintah. Yang diperintah bukan orang sembarangan tapi orang mukmin secara umum. Nabi Zakaria ketika bisu, para mujahidin di medan perang termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara pribadi beliau oleh Allah diperintahkan untuk banyak berzikir. Kadang ayat menjelaskan pujian kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti Al-Quran dalam surah Ali Imran 190 191 tentang orang-orang yang memfungsikan akalnya secara benar namanya ulul ulul albab. cirinya tak ulul albab adalah orang yang sering berzikir Allah berfirman إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan ikhtilafnya siang dan malam. Ikhtilaf makna hakikinya adalah perbedaan antara siang dan malam. Siang ma panas, malam ma dingin. Siang ma gelap, malah eh siang ma terang, malam ma gelap, siang tempat ah, waktu untuk berikhtiar, berusaha, malam tempat untuk ah, waktu untuk istirahat dan banyak lagi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan antara malam dan siang ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi para ulul albab. Siapa ulul albab? Adalah mereka orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah baik ketika berdiri, ketika duduk ataupun ketika berbaring dalam setiap keadaan. Ini berupa pujian. Orang yang suka berzikir disebut orang itu mampu memfungsikan akalnya secara maksimal. Disebut dengan sebutan ulul albab. Dalam surah An-Nur ayat 37 Allah juga memberi pujian kepada orang tertentu yang rajin zikir tanpa terlalaikan oleh urusan dunia, oleh urusan bisnis, oleh perniagaan, oleh jual beli atau yang sejenisnya. Allah berfirman rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'is zakah di dalam masjid itu ada beberapa laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun berjual beli dari zikir kepada Allah dan dari e, mendirikan salat dan dari menunaikan zakat mereka itu seorang pengusaha, mereka seorang pedagang, mereka seorang pebisnis, tapi dagangnya, usahanya, bisnisnya tidak melalaikan mereka dari berzikir, dari sholat, dan dari zakat. Dan ini pujian. Termasuk salah satu di antara pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tukang zikir adalah bahwa orang yang tukang zikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang yang di dalam hatinya tertancap kuat keimanan dan zikirnya menimbulkan efek. Apa efeknya? Perasaan takut yang luar biasa kepada Allah. Allah berfirman innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum Hanyalah pakai lafaz innama. Innama itu disebut adatul hasr, fungsinya litakhsis. Adatul hasr itu kata yang membatasi fungsinya mengkhususkan makanya innama dalam bahasa kita diartikan dengan hanyalah kalau hanyanya itu kan tertentu ya tidak umum ya hanyalah orang-orang yang beriman mananya kalau nggak mempunyai ciri-ciri ini bukan beriman dia orang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah diingatkan tentang Allah Azza wa Jalla. Hanya cukup disebut nama Allah sudah dengan ilmunya saya sering jelaskan lafaz iman dalam Al-Qur'an di dalamnya sudah tercakup ilmu. Sebab iman ini lahir dari ilmu. Ini iman yang hakiki, bukan lahir dari kebodohan. Jadi seluruh seluruh lafaz iman kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seluruh lafaz iman dalam Al-Quran Di dalamnya ini sudah tercakup ilmu Iman yang lahir dari ilmu Sehingga kalau umpah innal amanu Sesungguhnya orang-orang yang beriman Oh berarti Orang itu berilmu yang melahirkan keimanan yang hakiki Seperti itu Nah, orang beriman yang lahir dari ilmu memiliki iman yang hakiki. Begitu disebut nama Allah sudah keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, seluruh sifat Allah itu terbayang di dalam hatinya, dalam fikirannya. Makanya idza Allah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut dan ini merupakan pujian kepada orang-orang yang beriman. Sebaliknya orang yang tidak berzikir atau hanya sedikit berzikir dicela oleh Allah dengan celaan bahwa itu termasuk karakter orang-orang munafikin. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 142, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan yuraunan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila sesungguhnya orang-orang munafik bermaksud hendak menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka itu berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka berdiri secara malas. Karena sholat mereka yang sungguh-sungguh selama ini hanya ingin dilihat oleh manusia. Jadi di hadapan manusia, sholatnya bagus. Salatnya disungguh-sungguhkan, ekspresi wajahnya dikhusyuk husukan Berdirinya, rukunya, sujudnya dilama-lamakan karena ingin memperoleh apresiasi dari orang, dari manusia. Tapi ketika dia sholat bersendirian, orang munafik kalau sendiri sholat, tapi berdiri secara malas. Wa idha qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk menunaikan sholat sendirian mereka malas. Adapun selama ini mereka sungguh-sungguh dalam sholatnya yuraunan nas karena ingin dilihat oleh orang, oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Orang munafik suka tuh berzikir tapi berzikirnya itu sedikit dan ini celaan. Kalau orang-orang beriman banyak berzikir dalam segala keadaan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan apapun mereka selalu berzikir. Orang munafik hanya sedikit berzikirnya. Selain pujian, Allah juga menjelaskan reward bagi orang-orang yang banyak berzikir pahala iming-iming pang bibita yang membuat orang termotivasi ingin memperoleh semua keutamaan tadi lalu terdorong berzikir. Apa saja reward bagi orang-orang yang banyak berzikir? Pertama, ampunan yang besar dan pahala yang besar ini dua modal untuk berbahagia di akhirat. Di akhirat yang dihitung hanya dua, dosa dan pahala. Dosa gede pahala sedikit celaka. Dosa kecil pahala besar selamat dia. Hanya itu. Kita wajib berusaha menumpuk sebanyak mungkin pahala dan mempersedikit dosa. Lakukan amalan yang mencakup kedua-duanya ia memperoleh pahala besar, ia memperoleh ampunan yang besar, penghapusan dosa dengan jumlah yang sangat besar. Salah satu amalan itu adalah zikir. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan juga para wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Allah janjikan bagi mereka ampunan yang besar dan pahala yang besar. Siapa yang berzikir dapat dua-duanya, dapat ampunan yang besar. Mananya sejumlah besar dosa kita terhapus dengan ampunan, dengan maghfirah itu dan juga pahala yang besar menghapus sekian banyak dosa dan menambah sekian banyak pahala. Itu zikir. Kalau diilustrasikan dalam kehidupan di dunia, pahala dan dosa itu ibarat uang dan utang. Dosa itu utang. Pahala itu uang tabungan kita untuk bekal hidup berbahagia dalam kehidupan dunia ini orang yang kaya raya akan berbahagia yaitu orang yang banyak uang dengan sedikit hutang atau malah tidak ada hutang. Sebaliknya, orang yang hutangnya seuduk-uduk, uangnya nggak punya, itu resah hidupnya. Dikejar para penagih, dikejar debt collector. Yang kayak begitu tuh nomor HP-nya pasti ganti-ganti tuh. Makanya kalau orang sering ganti nomor HP dicuriga itu banyak yang ngejar itu. Tapi kalau orang nggak ganti HP selama belasan tahun itu orang-orang hebat. Orang yang nggak pernah bermasalah ya. Karena HP, nomor HP tetap itu itu juga berarti nggak akan nggak dipermasalahkan orang, nggak dikejar orang, nggak ditagi-tagi orang ya. Coba lihat, kalau ada orang suka gonta-ganti HP pasti ada masalah. Eh bukan HP. Nomornya kalau gonta-ganti HP mungkin banyak duit atau bosenan. Atau pinjem. Atau rental ada rental HP? <laughs> ada rental HP Umpas seminggu 50 ribu. Nah seperti itu. Pahala dan dosa ibarat hutang dan kekayaan. Ya, maka kalau kita tiba-tiba ada hutang kita umpamanya 10 juta. Uang yang kita miliki 20 juta. Masih bisa senang apa tidak? Masih ya. Tiba-tiba datang orang Orang itu orang yang menghutangkan uangnya kepada kita 10 juta. Dia datang, dia bilang, "Nih saya ngasih 20 juta, hutang antum saya kurangi yang tadinya 10 juta menjadi 2 juta lagi." Kekayaan kita yang tadinya 20 nambah 20 jadi 40 juta, hutangnya yang tadinya 10 juta menjadi 2 juta. Kalau kita dapat seperti itu, senang apa bahagia? Dua-duanya ya senang ya bahagia ya. Oh. Itu dunia loh. Apalagi akhirat. Kalau kita mengamalkan satu amalan, amalan itu menghapus banyak dosa dan menambah banyak pahala. Oh, luar biasa menyenangkan, membahagiakan kita di akhirat. Dan salah satunya adalah apa? Berzikir. Orang yang berzikir oleh Allah dijanjikan akan memperoleh ampunan yang besar dan juga pahala yang besar. Itu pertama. Kedua, Allah janjikan kebahagiaan. Bagi orang-orang yang banyak berzikir, Allah berfirman dalam Al-Anfal ayat 45 tadi dan juga Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, "Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun agar kalian ini bahagia, agar kalian ini sukses, ya. Selain Allahu Azza wa Jalla menjanjikan reward bagi orang yang banyak berzikir. Allah juga memberi ancaman kepada orang-orang yang jarang berzikir. Di antara ancamannya pertama surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Karakter munafik diterangkan di dalam surah ini. Salah satunya ayat yang ke-9 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Hai hey orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian, melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Dua perkara yang sering melalaikan kita dari zikir adalah anak dan harta. Harta dicari, harta digolangkan, dikelola, diikhtiarkan. Minimal tetap, maksimalnya bertambah. Jangan sampai berkurang. Itu yang melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Siapa yang berbuat demikian, siapa orang yang terlalaikan dari zikir oleh harta dan anak-anak, maka mereka orang-orang yang rugi. Itulah ancaman bagi orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah lalai dari berzikir karena terlalaikan oleh dunia, oleh harta dan juga oleh anak-anak. Ada ayat yang banyak disalahfahami oleh orang yang berkaitan tentang zikir. Ayat tersebut terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, wa aqimis sholah Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la akbar. Kata Allah, dirikan olehmu salat. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar dan berzikir kepada Allah itulah yang lebih besar. Jadi ada dua perintah di sini. Pertama sholat, kedua berzikir ya. Lalu ayat ini, kalimat terakhir dari ayat ini menyatakan wala zikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah itu lebih besar. Dari sini ada orang yang salah faham. Di mana letak salah fahamnya? Salah fahamnya menganggap zikir lebih utama daripada sholat. Karena zikir di sini lebih lebih lebih besar daripada sholat, makanya banyak orang yang mengganti sholat hanya dengan zikir. Nah perlu sholat cukup zikir, zikir eling saja dalam hati, dalam ingatan itu lebih utama daripada sholat. Ini ayatnya, fala wala dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah itu lebih besar. Ayat ini benar apa salah? Ya pasti benar tidak ada ayat yang salah. Dan sampai oh itu ayatnya salah itu oh nggak boleh begitu. Nggak ada ayat yang salah. Yang salahnya apa? Pemahaman orang tentang ayat itu. Interpretasi orang, penafsiran orang dan penerapan orang tentang ayat itu yang salah, ya. Pemahaman yang benarnya bagaimana berkata muallif rahmatullahi alaih fa inna salata fiha syai'an ahaduhuma an-nahyu 'anil fahsya'i wal munkar watsani dzikrullahi ta'ala wa huwa a'dhamu min al awwal لأن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه فإن ذكر الله عبادة الله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها وأما اندفاء الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع Di dalam sholat terkandung dua hal, dua tujuan, dua maksud, dua isi. Tujuan pertama adalah menolak keburukan. Tujuan kedua adalah meraih kebaikan. Keburukan apa yang ingin ditolak dengan sholat? Fahsyah dan mungkar. Allah berfirman aqimis shalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar Dirikan salat karena salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ini salah satu kandungan dari salat. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menghindarkan keburukan dan kemadaratan yaitu keji dan mungkar. Ini hal pertama yang terkandung dalam sholat. Yang kedua, zikrullah. Ada dua tujuan yang ingin dicapai setidak-tidaknya dalam sholat. Menjauhi fahsya dan munkar dan zikrullah. Dan zikrullah ini yang lebih besar maslahatnya daripada yang pertama. Kenapa? Kenapa? Karena di dalam sholat tadi terkandung dua hal. Menghindarkan sesuatu yang tidak disukai yaitu fahsya dan munkar. Dan meraih apa yang disukai yaitu zikrullah. Dan meraih apa yang disukai lebih utama daripada menghindarkan sesuatu yang tidak disukai. Zikrullah adalah ibadah kepada Allah. Ibadahnya hati kepada Allah dan itu maksud dan tujuan utama. Adapun terhindar dari keburukan ini efek dari tujuan yang pertama tadi. Inilah yang dimaksud waladzikrullahi akbar. Mengingat kepada Allah di dalam solat itu yang lebih utama. Sehingga dari sini kita mengetahui kekeliruan orang yang menyatakan bahwa zikir lebih utama dibanding sholat. Salah faham dia. Ayat yang dimaksud wala zikrullahi akbar maknanya zikir kepada Allah di dalam sholat lebih utama daripada tujuan menghindarkan diri dari perbuatan fasya dan mungkar. Itu pertama. Kedua, zikrullah di dalam sholat dianggap lebih utama karena itu yang memberi pengaruh sejauh mana kita mampu menghindarkan diri dari fasyak dan munkar dengan sholat kita. Semakin seseorang berzikir secara kuat di dalam sholatnya, semakin khusyuk, semakin fokus, semakin konsentrasi di dalam sholatnya kepada Allah, semakin gede efeknya dalam hal meninggalkan keji dan mungkar setelah sholat. Sebaliknya, ketika orang tidak berzikir di dalam sholatnya, dalam sholatnya dia hanya melakukan ritual sholat secara lahiriah. Badannya aja yang sholat Badannya ruku, badannya sujud Badannya duduk, badannya berdiri Badannya e, mengucapkan kata-kata doa Tapi hati dan fikirannya mengembara ke sana kemari Ingat kepada urusan dunia Tidak ada zikir dalam sholatnya kalau nggak ada zikir dalam sholatnya maka fahsya dan munkar setelah sholat tidak akan pernah bisa dia tinggalkan. Makanya banyak orang sholatnya rajin, maksiatnya juga rajin. Sholatnya selalu dia pelihara, fahsya dan munkar juga tidak pernah dia tinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada zikir di dalam sholatnya. Ini yang dimaksud wala zikrullahi akbar, zikir dalam sholat lebih utama, lebih besar karena efeknya bisa menyebabkan seusai sholat kita bisa meninggalkan fahsya dan mungkar. Itulah ayat-ayat yang berkenaan dengan zikir. Jadi ada ayat yang bernada perintah, kepada orang-orang utama, kepada Nabi Zakaria diperintahkan zikir, kepada orang beriman diperintahkan zikir, kepada mujahidin di tengah perangnya diperintahkan zikir, bahkan juga kepada Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan zikir. Ada juga ayat yang bernada pujian kepada orang-orang berzikir. Ada juga ayat yang berisi iming-iming pangbibita, pahala keutamaan bagi orang-orang yang berzikir dan ada juga celaan dan larangan kepada orang-orang yang tidak mau berzikir. Itulah ayat-ayat tentang zikir. Adapun hadis tentang zikir jauh lebih banyak daripada ayat. Ada hadis yang memerintahkan berzikir. Ada hadis yang menjelaskan faidah dari zikir baik faidah untuk pribadi ataupun untuk masyarakat umum. Zikirnya pribadi kita tapi berefek ke orang lain loh. Ada faidah untuk lahiriah dia, ada juga untuk batiniah dia. Zikir itu menyehatkan. Zikir itu bisa menghilangkan banyak penyakit. Coba tanya kepada ahli kesehatan, kepada dokter, kepada para ahli medis. Umumnya penyakit disebabkan karena kondisi apa? Psikis ya. Kondisi hati, kondisi pikiran. Umumnya begitu tuh. Bukan semata-mata karena salah makan ya, salah makan ada efek. Bukan semata-mata pola makan yang keliru, pola hidup yang keliru, ya itu ada efek. Tapi yang terutama apa? Kondisi psikis, keresahan, kegelisahan, kerisauan, kegalauan, ketidaktenangan itu yang mengundang banyak penyakit lahir. Efek dari kondisi batin yang yang kacau. Dan zikir bisa menenangkan hati. Dan tenangnya hati berefek besar kepada kondisi fisik, raga kita, badan kita, ya. Oleh karena itulah Faidah dari zikir yang disebutkan dalam hadis mencakup multidimensi. Dimensi lahir, dimensi batin, dimensi individu juga masyarakat, juga dimensi duniawi sampai dimensi ukhrawi. Begitu dahsyat pengaruh zikir yang diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Apa saja faedah faidah dari zikir yang diterangkan oleh hadis? Kita sekarang akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir. Tadi sudah diterangkan ada hadis yang bernada perintah. Ada yang menjelaskan faidah dari zikir. Ada hadis yang menjelaskan pujian bagi orang yang berzikir. Ada hadis yang menerangkan tentang celaan kepada orang-orang yang lalai dari berzikir bahkan ancaman yang dahsyat kepada orang-orang yang lalai dari zikir. Apa sajakah hadis tersebut? Pertama, Kamis depan kita lanjutkan sekarang sudah satu jam waktu yang kita habiskan sekarang kita tidak sampai azan maghrib ya paling lima seperempat sudah waktu yang tersisa kita akan gunakan untuk tanya jawab ya kertas pertanyaan sudah banyak banget sedangkan waktu yang terbatas cukup ya jangan ada yang nulis lagi ini juga tidak akan terbahas ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya akhwat Saya sholat tarawih di Mesir yang rakaatnya 443 Ada ceramah Dan soft tidak rapat Satu sajadah satu orang Ya anehnya ya Mesir itu sudah ada karpet Orang masih masing-masing bawa sajadah ya Renggang jadinya Sebaiknya gimana Ustaz? Sholat sendiri bacaan kurang dan kadang kurang konsentrasi. Tetaplah berjamaah di masjid kalau kita ingin memperoleh pahala sholat malam semalam suntuk. Sholatnya cuma setengah jam, pahalanya sampai subuh. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, man qama Ramadhana mal imami fil masjid hatta yansarifa kutibalahu qiyamul lail qiyamul laili kullihi Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan bersama imam di masjid sampai selesai akan dicatatkan bagi dia pahala sholat semalam penuh. Kalau kita ingin sholat semalam penuh pahalanya, sholatnya setengah jam, sholatlah di masjid. Bagaimana kalau di masjid itu saf tidak rapat? Terus juga ada ceramah di e, sebelumnya. Itu bukan tanggung jawab kita sebagai makmum. Itu tanggung jawab imam. Berkewajiban imam merapatkan saf. Apa yang menjadi kewajiban imam sudah itu tanggung jawab imam. Kalau benar imam dapat pahala, kalau salah imam dapat dosa, makmum tetap dapat pahala ketaatan kepada imam. A'immatukum yusalluna alaikum fa asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam-imam itu memimpin solat-solat kalian. Kalau mereka benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Kalau mereka salah, pahala bagi kalian, dosa atas mereka. Kita boleh mengusulkan rapatkan dulu imam tu safnya. Eh, tapi imam cuek. Ada imam yang cuek kepada makmum tidak mengerapikan solat langsung takbir. Padahal makmum masih masih belum rapat, belum lurus, belum beres langsung takbir. Itu enggak bertanggung jawab imam itu kepada makmumnya. Dia kelak akan ditanya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan dulu. Beliau menyatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bukan min iqamatis shalah. Min tamamis shalah. Sawu sufufakum luruskan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah karena lurusnya saf bagian dari kesempurnaan salat. Nabi me me membereskan saf seperti beliau menyusun anak-anak panah. Kadang-kadang pas beliau mau takbir kelihatan kelirik-kelirik ada orang yang menonjol seseorang dadanya lebih ke depan. Beliau urungkan, hai hey fulan, ta'akhir. Hai hey fulan, mundur kamu, luruskan. Seperti itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya para imam mengatakan istau wa'tadilu wa tarasau gitu ya itu tidak difahami oleh makmum karena dalam bahasa Arab oh disangkanya eta doa sebelum jadi imam. Lebih bagus kalau imam menterjemahkan, luruskan dan rapatkan safnya. Ya di Saudi Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi sebelum sholat istau wa'tadilu gitu ya. Kadang sawu suhufakum. Kata Nabi SAW membacakan hadis tadi sawu suhufakum fa inna taswiyatus suhuf min tamamis sholat. Orang awam menyangka oh eta teh meureun doa menjelang mengimami salat. Padahal itu perintah luruskan dan rapatkan ya kadang-kadang wataroso wasudul khalal rapatkan dan sudul halal mana sudul halal isi tempat yang kosong yang di depan yang masih kosong dan sampai dibiarkan ada yang renggang seperti itu. Itu tanggung jawab imam. Ikutlah kita sebagai makmum sholat berjamaah dan tetap memperoleh pahala sholat semalam suntuk insyaallah Ustaz lebih utama mana? Saum Senin Kamis atau tahajud? Itu nggak perlu dibenturkan, bisa dilakukan dua-duanya ya, tanpa harus ditinggalkan salah satunya. Nggak pernah orang bingung. Saya mending mananya, mending tahajud, mending saya Senin Kamis bentrok, eh. bentrok apa tidak? Tidak. Kalau pertanyaannya Ustaz mending mana? Mending tahiyatul masjid, mending Syukurul wudhu. Mungkin nggak? Ya itu mungkin ya waktunya sempit <laughs> hanya untuk dua rakaat gitu. Jadi dari azan ke komat hanya dua rakaat. Padahal sholat sunat sebelum sholat fardu itu banyak bisa syukur wudhu, bisa tahiyatul masjid, bisa qobla. Mending mana? Mending qobla, mending tahiyatul masjid atau mending syukur wudhu itu pantas ditanyakan karena memang berbenturan waktunya. Tapi kalau ini tahajud dengan somsin kemis tidak berbenturan, lakukan kedua-duanya. Saya saum Senin Kamis insya Allah istiqamah Tapi tahajud sebulan sekali aja tidak <laughs> Lakukan dua-duanya ya Lakukan Dan efek diterimanya tahajud Akan mendorong dia untuk saum di ke keesokan harinya Efek diterimanya saum di siang hari Akan terdorong dia bangun di malam harinya ya Itu efek Ustadz saya panitia Ramadan suka dikasih cashback pembayaran dari pihak catering. Apa hukumnya Ustadz dengan uang cashback tersebut? Masukkan ke kas panitia. Jangan masuk uang pribadi. Umpah beli uh, catering 100 bungkus. Harusnya satu bungkusnya 20 ribu kali 100 2 juta. Ada diskon 20 persen, 40 ribu masuk saku. Nggak boleh, masuk ke kas panitia. Untuk kepentingan-kepentingan lainnya, ya, untuk biaya operasional. Nanti kalau umpamanya sudah usai seluruh kegiatan, sudah lebaran, ternyata masih ada uang yang tersisa dari panitia, ya maka silakan musyawarahkan boleh dipakai untuk mukafaah anggota panitia yang udah lelah boleh nggak apa-apa ya dengan catatan tidak diniatkan untuk itu kalau umpah diniatkan siapa yang menjadi panitia nanti ada cashback terakhir bisa-bisa semua orang mau jadi panitia yang diurusnya nggak ada <laughs> karena ngejar itu jangan nanti nggak ada pahalanya ya Al-Quran Al-Baqarah 184 ada pilihan untuk bayar fidyah sebagai pengganti puasa Ramadan yang batal. Namun pada ayat berikutnya pilihan untuk bayar fidyah menjadi tidak ada. Mohon penjelasan. Sudah kita terangkan beberapa hari yang lalu tapi di radio ya bahwa fase pertama turunnya ayat atau perintah saum adalah mukhayyar pilihan antara saum dan fidyah. Jadi ketika datang ayat kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ada dua pilihan. Boleh saum kalau nggak mau saum bayar fidyah. Itu awal-awal. Setelah itu turun lagi ayat wa alal ladzina yutiquna fidyatu ta'amin miskin. Bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan saum atau berat untuk melakukan saum baru bayar fidyah. Maka dengan turunnya ayat ini bukan mukhayyar lagi tapi ta'in. Fardu secara ain. Setiap individu muslim yang mampu maka wajib saum. Adapun yang tidak mampu barulah diberikan ruhsah untuk membayar fidyah. Selain sakit, safar, haid dan nifas. Adapun kalau tidak somnya karena sakit, karena safar, karena haid nifas dan nanti bisa haid nifasnya pasti berhenti. Sakitnya mungkin sembuh lagi, safarnya pasti kembali, maka itu wajib qadha. Nah ini kalau bukan sakit, bukan safar, bukan haid, bukan nifas, tapi berat untuk saum seperti manula ya. Sekarang tidak saum, nanti syawal tambah tua, tambah lemah, ya nggak mungkin bisa mengkodok, ya dia termasuk ayat wa alalladzina yutiqunahu atau orang yang mempunyai mah yang kronis, yang kata dokter ini masih berhidup, nggak bisa tidak harus ngemil terus, sedikit terlambat perih mual-mual masuk rumah sakit atau yang diabetes yang harus disuntikan insulin dan kadar gula dalam darahnya harus terjaga melalui makanan. Sedikit telat gulanya naik lagi masuk ICU lagi umpamanya. Sampai kapan? Konon seumur hidup umpamanya. Ya, orang itu bayar fitiah. Ya. Allahu a'lam. Saya panitia Ramadan. Duh, banyak jadi panitia di sini. Saya panitia Ramadan di kantor dan kami menawarkan paket donasi berbuka puasa sebesar eh, uh, 25.000 per porsi. Bagaimana kalau donasi tersebut diberikan kepada yang berbuka tapi nominal, nominalnya tidak sesuai? Maksudnya berupa uangnya gitu atau makanannya? Kalau umpamanya begini, satu porsi 25.000 tapi biaya yang kita butuhkan bukan sekedar untuk konsumsi. Kita juga butuh dana operasional untuk kepentingan lainnya. Lalu kita katakan dari satu porsi 25 ribu diambil 1000 2000 untuk dana operasional. Ya boleh kalau seperti itu. Karena mungkin panitia butuh bikin spanduk. Bayar nggak spanduk? Bayar ya. Butuh mencetak flyer. Itu butuh uang butuh juga untuk ini dan untuk itu nyewa tempat ya nyewa hijab seperti ini butuh dana operasional lalu salah satunya diambil dari dari sana maka dibolehkan terakhir nih Apakah doa kebaikan kepada saudara sesama muslim saat sendirian adalah amalan tersembunyi yang pahalanya besar? Iya, seluruh amalan, apapun amalannya yang dilakukan secara diam-diam, secara rahasia, tanpa ada orang yang tahu. Dalam rangka memelihara keikhlasan kita, pahalanya jauh lebih besar daripada menampakkannya kecuali ada kecualinya kalau menampakannya disengaja dalam rangka syiar, dalam rangka agar orang lain mengikuti amal baik yang kita lakukan, maka lebih baik tampakkan. Kalau umpamanya kita diam-diam nyumbang, nggak ada yang tahu dan kita nggak ingin diketahui. Apa akibatnya? Akibatnya orang lain nggak ada yang nyumbang karena karena melihat diri kita tidak nyumbang. Oh si Anu juga nggak nyumbang, akhirnya nggak ada yang nyumbang. Karena kitanya sebagai ikutan orang, panutan orang. Tapi begitu terlihat kita nyumbang, wah nyumbangnya gede. Lalu orang-orang pun langsung ikut menyumbang, maka lebih baik tampakkan dengan tetap memelihara keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup ya sampai di sini saja persiapan untuk berbuka. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Kamis yang akan datang. Mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak terbahas karena terbatasnya waktu. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته